Dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa akhwati fila rahimani wa rahimakumullah. Lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sudah sampai pada akhir bab ini akhir pembahasan dalam kitab ini. Beliau menyebutkan setelah menyebutkan tentang bab ijtihad, beliau menyebutkan at-taqlid, bab tentang taklid. Ta'rifuhu. Definisinya adalah At-taqlidu lugatan taklid itu secara etimologi, secara bahasa adalah wad'u syai'i fil 'unuqi muhitan bihi kal qiladah. Meletakkan sesuatu di leher yang melingkarinya. Ya. Seperti al-qiladah, seperti kalung. Nah, itu secara bahasa. Wastilahan adapun secara istilah, secara syar'i Kata beliau, ittiba'u man laisa qawluhu hujjatan. Secara syar'i, secara istilah, taklid itu adalah mengikuti seseorang yang ucapannya bukan hujjah. Nah, mengikuti seseorang yang ucapannya bukan hujjah. Kata beliau, fakharaja biqaulina keluar dari definisi definisi ini ya keluar dari definisi ucapan kami maksud beliau man laisa qauluhu bi man laisa qauluhu hujjatan yaitu seseorang orang yang bukan yang seorang seorang yang ucapannya bukan hujjah keluar darinya adalah ya ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam ittiba'u ahli al-ijma'i as sahabi idza qulna anna qawlahu hujjatun nah keluar dari uh, definisi ini ya <coughs> kan beliau sebutkan uh, taklid itu adalah mengikuti seseorang yang ucapannya bukan hujah. Nah, keluar dari itu Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mengikuti ucapan Nabi SAW itu bukan taklid. Ya. Yang kedua, wattiba wattiba'u ahli ahli ijma'i dan mengikuti ahli ijma'. Nah, ya kalau kita mengikuti ijma' eh, para ulama, kita mengambil satu pendapat yang merupakan ijma' ulama, ya, maka tidak disebut sebagai sebagai taklid Ya. Nah, Masya Allah Ta'ala. Wattiba'us sahabi. Ya. Dibikin pula mengikuti sahabat. Ida qulna kalau kita mengatakan inna qawlahu hujjatun. Ini sudah berlalu bahwasanya uh, ucapan sahabat ya. Ucapan sahabat qawlus sahabi ya, itu ada khilaf perselisihan pendapat di, di kalangan para ulama ya. Apakah ucapan sahabat sahabat itu adalah hujjah atau bukan. Nah, sebagian ulama berpendapat ucapan sahabat adalah hujjah. Sebagian mereka merinci ucapan sahabat hujjah kalau itu adalah ucapan khulafa ar-rasyidin, nah, para khalifah yang empat atau uh, ucapan Abu Bakar uh, dan Umar, nah, atau ucapan khalifah yang empat. Nah, kata mereka ucapan sahabat hujjah kalau sebagian mereka mengatakan ucapan sahabat itu adalah hujjah kalau tidak diselisih oleh sahabat yang lainnya. Nah, masya Allah taala. Ya, jadi mengikuti sahabat dalam satu permasalahan dari satu pendapat, ya maka itu bukan bukan taklid, bukan taklid. Nah, masya Allah taala. Ya. Fala yusamma ittiba' syai'i min dzalika taqlidan. Maka mengikuti ya, sesuatu dari tiga perkara yang telah disebutkan tadi Ya, itu tidak disebut sebagai taklid. Liannahu ittiba'un lil hujjati. Karena itu merupakan mengikuti ittiba kepada hujjah. Lakin qad yusamma taklidan ala wajhil majazi wa tawassu. Tapi ya terkadang kata beliau disebut sebagai taklid ya karena uh, eh, secara, secara kiasan saja kata kiasan atau uh, apa namanya tawassu ya apa namanya secara tawassu <coughs> maksudnya uh, melebar luas dalam menggunakan istilah. Seperti saya, saya bilang begini, saya taklid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mimbar tawassu saja. Tapi pada hakikatnya itu bukan taklid. Nah, jadi boleh juga kita mengatakan demikian. Saya taklid kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, masya Allah. Ya. Jadi kalau kita mengikuti Eh, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengikuti ucapan Nabi SAW atau perbuatan beliau SAW itu bukan taklid ya, bukan taklid <coughs> ya. kalau ada orang kalau ada orang yang ya ada seorang alim umpamanya dia berpendapat dengan satu pendapat yang pendapatnya tersebut ya ada dalilnya disebutkan dalilnya ya. ketika ada seseorang mengikuti alim itu <coughs> ya dan dia mengetahui dalil alim tersebut maka orang yang mengikuti alim ini itu tidak disebut sebagai taklid tapi disebut sebagai orang yang ittiba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia tahu dalilnya disebutkan dalilnya nah, nah ini uh, apa namanya uh, perlu diketahui ya karena di zaman kita sekarang terlalu banyak orang-orang yang apa namanya uh, serampangan dalam perkara ini ya antara orang yang gulu berlebihan ke kanan, ada juga yang gulu berlebihan ke kiri. Nah, Masya Allah Ta'ala. Akan datang nanti insya Allah tentang uh, hukum taklid. Iya. Kita kasih contoh. Seperti uh, masalah sholat tarawih. Masalah sholat tarawih. Ya, ada sebagian orang, subhanallah, ya, dia mengatakan uh, eh, sholat tarawih, sholat, sholat tarawih itu uh, apa namanya harusnya 20 rakaat. <coughs> ya. Kalau 11 rakaat itu tidak disebut sebagai tarawih. Nah, kemudian dia bawakan ucapan uh, nukilan-nukilan dari para ulama a'immatul madzhab dari kalangan madhab Hanafi, madhab uh, ya, Maliki, Syafi'i dan Hambali, ya, semua mengatakan 20 rakaat. Ya. Ya, atau ada uh, salah satunya ya Imam Malik rahimahullah taala mengatakan 36 rakaat. Nah, kemudian dia bilang, ya dia mengatakan ini belakangan ini saja baru ada uh, sejak datangnya apa namanya Arab Saudi dan Wahabinya, subhanallah. Ya, dia salahkan Arab Saudi hanya karena apa? Karena ada sebagian kaum muslimin di negeri kita di Indonesia ini ada yang sholat sholat tarawihnya cuma sebelas rakaat saja. Nah, dia salahkan itu. Ya, kemudian ya munculkan fitnah-fitnah yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang yang mencukupkan diri dengan tarawih sebelas rakaat. Dia mengatakan mereka itu menganggap tarawih lebih dari sebelas rakaat bid'ah. Nah, Masya Allah taala. Kemudian bawa-bawa nama Arab Saudi dan Wahabinya, ya kata orang tersebut. Ya, ini e, bentuk dari bentuk-bentuk uh, kejahilan. Ya. Sedangkan di Arab Saudi orang salat tarawihnya 20 rakaat bahkan mungkin lebih. Ya. Dan ingat, Arab Saudi, Arab Saudi itu ya, madhab resmi mereka itu Hambali. Ya. Dalam madhab Hambali, dalam madhab yang kami pelajari dalam madhab Hambali itu, ya, salat tarawih menurut madhab Hambali itu 20 rakaat. Ya, jadi tidak benar kalau dikatakan ya, Arab Saudi dan Wahabinya mengatakan uh, sholat tarawih hanya 11 rakaat dan lebih dari itu bid'ah. Nggak benar seperti itu. Ya. Adapun kaum muslimin di Indonesia yang mereka mengata, ya, mereka mengamalkan tarawih 11 rakaat itu berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nah, atau uh, Bukhari dan Muslim, Nabi SAW Wasallam e, Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan Nabi SAW tidak pernah tidak pernah salat salat malam melebihi 11 rakaat. Nah, la tas'al an tulihinna wa husnihinna. Jangan kau tanya tentang uh, panjangnya salat beliau dan jangan kau tanya tentang kualitasnya. Nah, ini disebutkan oleh para ulama juga ya. Ulama-ulama yang apa namanya yang sekarang banyak orang-orang olok-olok dengan istilah Wahabi seperti Syekh uh, eh, Ibnu Baz rahimahullah taala Abdul Aziz bin, bin Abdullah bin Baz ya beliau juga menyebutkan beliau mengatakan tidak mengapa orang-orang 11 um, salat 11 rakaat tidak masalah salat 20 rakaat pun tidak tidak masalah ya, dan beliau juga tidak membid'ahkan hal tersebut orang yang hanya mencukupkan diri hanya 11 rakaat saja berdasarkan hadis Aisyah boleh-boleh saja nah demikian pula uh, siapa Syekh Muhammad bin Salih al uthamin rahimahullah, pengarang kitab ini, ya. Beliau punya kitab namanya Syarah al Mumti. Nah, Syarah Zadul Mustaqni, ya. Masya Allah taala. Beliau beliau menyebutkan itu kitab salah satu kitab fikih Hambali, ya. Beliau menyebutkan tentang hal tersebut. Yang 11 rakaat silahkan, dua puluh rakaat silahkan. Kenapa? Keumuman sabda Nabi SAW, <coughs> Salatul laili matna matna. Nah, salat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Dua rakaat, dua rakaat. Iya, eh, Kata beliau, dalam hal ini ada yang gulu, ya berlebihan. Sampai ada yang mengatakan kalau lebih dari 11 rakaat, ya itu salah, disalahkan. Nah, harus harus wajib 11. Dan, dan beliau juga menyebutkan demikian pula kekeliruan sebagian orang yang mengatakan ya <coughs> harus 20. Ya, tidak boleh 11. Ya. Kata beliau al-amru eh, fihi al-majal fihi wasi' atau kama rahimahullah taala. Ya, kurang lebih seperti itu beliau sebutkan permasalahan ini ini ini luas perkaranya. Ya, yang mau sholat sebelas rakaat saja silahkan. Ya, yang mau tambah dua puluh rakaat silahkan. Kalau dulu zaman Nabi SAW, beliau sholat sebelas rakaat. Itu sebelas rakaat sampai habis, sam selesainya hampir apa? Uh, sebelum sholat subuh. Sampai-sampai sebagian sahabat khawatir, jangan sampai mereka tidak dapat sahur. Ya, karena sholat Nabi SAW panjang sampai Abdullah bin Mas'ud radhiallahu taala anhu ikut sholat di belakang Nabi SAW itu sampai tidak mampu beliau. Makanya disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW itu kalau sholat malam hatta tatafattara qadamah, sampai bengkak-bengkak pecah-pecah kaki beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di zaman Umar ya Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu di, diringankan. Nah, diperbanyak diperbanyak rakaatnya tapi diringkas sholatnya. Nah, manapun yang kita ikuti, entah itu yang 11 rakaat atau yang 20 rakaat silahkan. Ya, tidak ada masalah. Hatta orang nggak sholat tarawih pun tidak berdosa. Karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Jadi tidak usah terlalu apa namanya eh, berlebihan. Ya, sebagian orang ada yang berlebihan. Kemudian menyalah-nyalahkan Arab Saudi, ya menyalah-nyalahkan Wahabi. Tidak usah salah-salahkan negara orang lain. Ya, negara kita terlalu banyak masalah mau, mau sampai mau salah-salahkan orang lain. Nah, Allah musta'an. Hanya karena dia jahil terhadap perkara ini. Ya. Jadi Arab Saudi itu eh, apa namanya? Madhab resmi mereka Hambali. Ya. Dan dalam madhab Hambali, sholat tarawih itu 20, 20 rakaat. Jadi keliru besar, dusta kalau ada yang mengatakan Arab Saudi membidah-bidah, membidahkan sholat tarawih yang e, lebih dari 11 rakaat. Itu apa namanya e, kezaliman. Ya. Dan orang yang mengucapkan dan menyebarkan perkara ini harus bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum datang nanti hari kiamat yang tidak ada lagi ya kesempatan untuk kembali ke dunia untuk memperbaiki hal tersebut. Nah, ya mumpung masih hidup ya bertaubat. Ya, jangan terlalu suka fitnah-fitnah orang kemudian bawa-bawa wahabi-wahabi dan segala macamnya. Iya. baik. Ya, jadi orang yang mengikuti hadis Nabi SAW, mengikuti ucapan Nabi SAW, itu tidak disebut sebagai taklid. Nah, kemudian kita beliau, mawadiyut taklid. Tempat-tempat di mana seorang itu, eh, eh, tempat-tempat uh, uh, taklid. Ya. Di mana seorang itu bisa taklid, di mana bisa uh, tidak bisa taklid dan seterusnya. Kata beliau, yakunu taklidu fi maudhi'aini. Taklid itu terjadi pada dua tempat. Ya. Al-awwalu ay yakuna al-muqallidu 'ammiyan la yastati'u ma'rifata al-hukmi bi nafsihi. Fa farduhu at-taqlidu liqaulihi ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surah An-Nahl ayat 43. Kata beliau, taklid itu terjadi pada dua tempat. Yang pertama, seorang muqallid, muqallid itu pelaku taklid. Ya, muqallid Pelaku taklid. tadi kata qallada yuqallid taklidan muqallidun. Nah, ya, muqallid itu fa'ilnya, pelakunya. Ya, isim fa'il. Tempat yang pertama, sang muqallid adalah orang yang ami. Amian. Nah, seorang yang awam. Ya, tidak mampu mengenal hukum dengan dengan sendirinya ya dia sendi, dirinya sendiri itu tidak mampu untuk mengenal hukum tidak mampu untuk beristimbat dia awam ya orang awam dia Nah, fafarduhu taklid maka kewajibannya adalah taklid. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Ta Bertanyalah kalian kepada ahli dzikir, yakni ahli ilmu, in kuntum la ta'lamun ta kalau kalian tidak tidak mengetahui. Nah, Masya Allah Ta'ala. <coughs> nah, wa yuqallidu afdala man yajiduhu ilman wara'an wa wara'an begitu nah. <coughs> dan hendaknya dia taklid kepada orang yang yang orang yang didapati itu adalah orang yang lebih afdol dari sisi apa keilmuan dan kewaraannya nah ini sudah berlalu di pembahasan yang telah berlalu nah fa in indahu ithnani khayyira bainahuma kalau antara dua orang yang dia ingin taklid antara dua ulama dua alim yang ingin dia ikuti sama-sama dari sisi ilmu sama dari sisi kewaraannya maka khuyyira bainahuma dia memilih di antara salah satu di antara keduanya untuk ditaklidi nah Oke, dia dia awam umpamanya. Saya awam, saya mau taklid kepada salah satu dua orang alim di zaman ini. Nah, yang mana saya ikuti? Alim A atau alim B? Sedangkan mereka berdua dari sisi ilmu, dari sisi waraknya, zuhudnya, ibadahnya sama. Ya, maka saya boleh memilih antara salah satu di antara keduanya. Tapi kalau di antara dua alim ini ada satu yang lebih ada nilai plusnya dari sisi ilmu, apalagi dari sisi kewaraannya dibandingkan alim yang B, ya maka saya pilih yang A. Ya. Tapi kalau sama, maka saya pilih di antara salah satu di antara keduanya. Nah, itu tempat yang pertama. Seorang awam yang eh, tidak mampu untuk mengenal hukum dengan sendirinya. Ya, yani dirinya sendiri tidak mampu untuk beristimbat. Athani yang kedua, ayyaku'a lil mujtahidi. Nah. Ayyaqa lil mujtahidi hadithatun taqtadil fawriyatah Wala yatamakkanu minan nadhari fiha fayajuzu lahu taqlidu hina idhin. Kondisi yang kedua, ya, terjadi sesuatu hadithah. Ya, ya, kejadian kontemporer, ya. Kejadian-kejadian kontemporer atau satu kejadian bagi sang mujtahid, ya, sang mujtahid yang kejadian ini taqtadil fauri ya, yang mengharuskan dia harus segera <coughs> mengetahui hukumnya. Nah, sedangkan walai tamakkanu minan nadhari fiha, sedangkan dia tidak mampu untuk uh, melihat dalil dalam perkara dalam urusan tersebut. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini boleh bagi dia untuk taklid, Ya. <coughs> nah. Nah, di sini beliau jelaskan ahyanan nah tanzilu syakhsi nazilatun. Terkadang terjadi satu kondisi, satu kejadian ya eh, kondisi kon, kejadian, kejadian kontemporer masa kini umpamanya ya hadi hadi hadisatun minal hawadis kata beliau yakni hadisatun atau had, yakni hadisatan minal hawadisi Wahu ahlun lil ijtihad. Sedangkan dia adalah seorang yang mampu untuk berijtihad. Lakin la yattasi'ul waqtu lil ijtihad, tapi tidak ada cukup waktu untuk berijtihad. Fala yatamakkanu min muraja'atil kutubi wal adillati. Dia tidak tidak sempat, tidak mampu lagi untuk uh, muraja'ah ya. Meneliti kembali kitab-kitab dan dalil-dalil. Nah, wan nadhari fi aqwali ahli ilmi dia tidak tidak sempat pula tidak mampu lagi ya tidak sempat lagi untuk melihat meninjau kembali ucapan-ucapan pendapat-pendapat ahli ilmu maka fa ina idzin yakunu farduhu taklid maka dalam kondisi seperti ini ya kewajibannya adalah taklid keharusannya dia dia taklid nah Masya Allah taala Masalan kita beliau contohnya nahnu kami ini ya ucapan Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap uh, matan yang beliau tulis sendiri. Kata beliau masalah contohnya nahnu idza ajizna an na'rifa hukmal mas'alati wa ayana dzalika. Nah, kami kalau sudah tidak mampu untuk mengetahui hukum satu masalah dan terkadang ya, itu terjadi fa innana ghaliban maka sungguhnya kami ghaliban ya kebanyakannya ya mayoritasnya kami nuqallidu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kami taklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah lianna qawlahu akhrabu ila sawabi min ghairihi karena ucapan beliau itu lebih dekat kepada kebenaran daripada ucapan imam-imam yang lainnya. Nah, ini sudah kita jelaskan eh, pernah kita singgung tentang uh, eh, Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Nah, seorang alim ahli ijtihad dalam madhab Hambali. Ya, Ibn Taimiyah rahimahullah taala itu asalnya beliau uh, salah satu tokoh atau alim ulama dalam yang mengikuti madhab Hambali. Nah, dan beliau sampai pada derajat ijtihad. Nah, makanya beliau digelar oleh para ulama dengan gelar julukan Syekhul Islam. Nah, dalam madhab Hambali, kalau ada orang, kalau kalau para ulama dalam madhab Hambali, mereka menyebutkan, kalau Syekhul Islam, ya rahimahullah Enggak disebut namanya ah yang dimaksud dengan Syekhul Islam itu adalah Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam Ibnu Taimiyah ta, rahim al Harrani rahimahullah taala nah masya Allah taala kata beliau walana an nuqallida akhar dan boleh juga bagi kami untuk taklid kepada alim yang lain. Lianna qala Syekhul Islam au Lianna qawla Syekhul Islami au ghairihi min ahli ilmi wa in ya akhraba ila sawabi lakinnahu laisa sawaban qat'iyan. Nah, ini kata beliau dan boleh juga bagi kami ya untuk taklid kepada alim yang lain. Ya, selain Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kenapa? Karena ucapan atau pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu dan ucapan ulama yang lainnya juga dari kalangan ahli ilmu Walaupun ya, ucapan mereka itu lebih dekat kepada kebenaran, akan tetapi laisa sawaban qat'iyan, tapi bukanlah kebenaran yang pasti. Ya, maksudnya ya namanya manusia bisa salah bisa bisa benar. Lihtimalil khata' lihtimalil khata'i fi haqqihi karena ter, bisa bisa terjadi kemungkinan kesalahan pada pada diri beliau ya walihada naqul oleh karena itu kita mengatakan innal qaulur rajih annahu la yajibu taqlidul afdali ma'a wujudil mafdul. <coughs> Tidak wajib untuk mengikuti untuk taklid kepada alim yang lebih afdol bersamaan dengan adanya mafdul, alim yang mafdul. Ya. Afdol A. Ya, antara A dan B, yang afdol adalah A. si B ini disebut mafdul. Nah, nah dalam kondisi seperti ini saya, saya, saya tidak wajib ya Ya, kata beliau, kita tidak wajib untuk mengikuti yang afdol bersama dengan adanya mafdul. Bisa saja saya ikut yang mafdul, bisa saja. Nah, karena hukum asalnya boleh. Nah, nanti akan kita sebutkan kesimpulan, insya Allah tentang hukum taklid. Hukum taklid. Nah, sebagian ulama kata beliau, fabadul ulama'i, sebagian ulama mengatakan, Idza kanatil mas'alatu min usuluddin. Kalau permasalahannya adalah permasalahan tentang usuluddin, masalah akidah. Nah, kekodiyatil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa sifatillahi wa ghairi dzalika. Seperti permasalahan keimanan kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari hari akhirat. Dibikin pula tentang sifat-sifat Allah dan yang lainnya, fa innahu la yajuzu fihi taqlid. Karena sungguhnya ya tidak boleh dalamnya untuk taklid. Ya, tidak boleh taklid di dalamnya. Lianna hadhil umur yajibu fiha al-jazm. Nah, Kata beliau karena perkara ini ya wajib ada jazam kepastian dalamnya. Sedangkan wat taqlidu yufidu dhanna sedangkan taklid itu hanya ya melahirkan dzon sangkaan saja. Nah, fala na'khudhu fala na'khudhu bima yufidu dhanna fi amrin yajib fihi jazam. Maka kita tidak mengambil ya sesuatu yang hanya melahirkan sangkaan saja pada perkara yang wajib ada kepastian di dalamnya. Nah, jadi sebagian ulama berpendapat demikian. Ya. Makanya beliau jelaskan setelahnya, kata beliau rahimahullah taala, "Washtarata ba'dhum li jawazi taqlidi alla takuna al-mas'alatu min usulid dini allati yajibu i'tiqaduha." لأن العقائد يجب الجزم فيها والتقليد إنما يفيد الظن فقط. Sebagian ulama mempersyaratkan, sebagian ulama mempersyaratkan untuk bolehnya taklid itu hendaknya masalahnya adalah bukan dalam uh, nah bukan dalam masalah usul din, masalah akidah maksudnya. Yang merupakan perkara yang wajib diakini Ya. Kenapa? Karena ya, pem, sesungguhnya pembahasan akidah akidah itu, ya pembahasan akidah maksudnya, ya wajib ada jazm di dalamnya, kepastian. Ya, sedangkan taklid itu hanya melahirkan zon saja. Melahirkan sangkaan saja. Ya. Masya Allah Ta'ala. Warrajihu dan beliau merajihkan warrajih tapi yang rajih yang kuat dalam masalah ini ya tadi beliau sebutkan atau ba'dhum sebagian ulama mempersyaratkan kata beliau warrajih tapi yang rajih dan, dan yang rajih yang kuat dalam permasalahan ini anna dzalika laisa bisyartin itu tidak uh, tidak dipersyaratkan ya itu bukanlah perkara yang dipersyaratkan nah Masya Allah Ta'ala Ya'umu biqaulihi ta'ala berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 43, "Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kalian kepada ahli zikir kalau kalian tidak mengetahui. Nah. Kata beliau, rahimahullah taala wal ayatu ayat ini surah An-Nahl ayat 43 fi siyaq fi, fi siyaq itsbatir risalah dalam konteks menetapkan ar-risalah ya risalah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa min usuluddin dan itu merupakan bagian dari usul din bagian dalam permasalahan akidah ya Lianna al-amiyya la yatamakkanu min ma'rifatil haqqi adillatiha Karena seorang yang awam, seorang yang ami, orang yang awam itu dia tidak mampu untuk mengenal kebenaran dari dalil-dalilnya. Ya. Fa'idha alaihi ma'rifatul haqqi binafsihi lam yabqa illa taqlidu. Maka kalau dia sudah tidak mampu, ya, dia punya uzur, tidak mampu lagi untuk mengenal kebenaran dari uh, dia tidak mampu lagi untuk mengenal kebenaran dengan sendirinya ya. Dirinya sendiri tidak mampu untuk mengenal kebenaran, ya. Dia sudah tidak mampu untuk hal tersebut, maka tidak ada yang tersisa kecuali kecuali taklid liqaulihi ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan semampu kalian nah ya jadi uh, itu yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala nah Masya Allah Ta'ala. Baik. Eh, tentang hukum taklid, ikhwani wa akhwati fil rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama menyebutkan tentang haramnya taklid, uh, wajibnya taklid secara mutlak. Ya. Sebagian ulama mereka menyebutkan wajibnya taklid secara mutlak. Ya. Ini kalau mereka bahas tentang orang awam, ya, orang yang ami. Ya. Kita sebut sudah sebutkan tadi dua tempat terjadinya taklid, ya, dibolehkannya taklid itu pada dua tempat, pada orang yang, orang yang ami, ya. Yang kedua pada seorang mujtahid yang tidak lagi memiliki waktu yang luas untuk kembali mengkaji ulang dalil kitab para ulama demikian pula pendapat ulama maka dalam kondisi seperti ini boleh baginya taklid. Nah, nah dalam sebagian pembahasan para ulama mereka menyebutkan tentang orang yang awam atau tentang hukum taklid secara umum. Bagaimana hukumnya? Sebagian ulama mengatakan taklid itu hukumnya wajib. Ya. <coughs> Sebagian lagi mereka menyebutkan ya lawan dari eh, Ya. apa namanya pendapat ulama yang mengatakan wajib ya ulama yang mengatakan wajib ya mereka berdalilkan berdasarkan keumuman keumuman ayat ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita sebutkan tadi fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun nah sebagian ulama lagi yang lainnya mereka menyebutkan ya, lawan dari pendapat ini mereka mengatakan eh, taklid itu hukumnya haram ya taklid hukumnya haram karena konsekuensinya adalah dia mengikuti mengikuti ya, selain apa yang ditunjuki oleh uh, dalil atau selain apa yang ditunjuki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita hanya boleh taklid kepada Rasulullah SAW. Ya. Mereka berdalil dengan ayat-ayat tentang larangan untuk mengikuti selain dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti uh, firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma'atakumur Rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu fattakullaha innallaha syadidul iqab <coughs> apa yang Rasul itu datangkan untukmu maka ambillah dan apa yang dilarang oleh Rasul itu maka tinggalkanlah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras siksaannya. Nah, demikian pula uh, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa yang diturunkan oleh Tuhanmu. Ya yang diturunkan oleh Tuhanmu ada dua, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ya. Dan jangan kalian mengikuti selainnya dari kalangan wali-wali. Ya. Wala tattabi'u min, uh, wala, wala min dunia awliya'a Jangan kalian mengikuti selainnya dari kalangan wali-wali itu ya sungguh sangat sedikit kalian mau mengingatnya. Nah, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Mereka menyebutkan kesimpulannya haram taklid. Nah, sebagian ulama merinci ya, tentang hukum taklid. Nah, ya, mereka menyebutkan hukum taklid itu tidak wajib, ya. Demikian pula tidak <clears throat> tidak tidaklah uh, boleh secara mutlak. Ya, jadi ditafsil seorang yang ami, seorang yang awam, ya, sya'nuhu taklid urusannya ya taklid, boleh taklid. Sedangkan mujtahid ya urusannya ya ijtihad. <coughs> nah, kecuali kalau dia tidak mampu untuk berijtihad seperti kondisi yang telah disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tadi ya. Kalau seorang mujtahid tidak mampu untuk berijtihad, berijtihad seperti uh, waktu yang tidak cukup ya, karena kejadian yang mengharuskan dia segera untuk mengetahui satu hukum dan seterusnya dalam kondisi seperti ini boleh baginya untuk taklid. Nah, jadi ini pendapat yang pertengahan insyaallah taala ya. E, seorang yang mampu untuk berijtihad ya. Orang yang mampu e, untuk berijtihad ya, atau ijtihad itu secara umum dibolehkan bagi orang yang mampu untuk berijtihad. Sedangkan taklid ya, itu boleh bagi orang yang tidak mampu untuk berijtihad. Nah, Masya Allah Ta'ala. Adapun seorang yang mampu untuk berijtihad, sebagaimana telah kita sebutkan tadi, orang yang mampu untuk berijtihad, apakah boleh bagi dia taklid? Ya, jawabannya, ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan nggak boleh, tetap tidak boleh. Nah, sebagian ulama menyebutkan nggak boleh, ya, boleh dia boleh taklid, ya, ketika dia tidak mampu untuk berijtihad, ya, tidak mampu untuk berijtihad. Entah itu karena banyaknya dalil-dalil yang ada saling, <coughs> ya, menurutnya saling kontradiksi antara satu yang, yang yang lainnya atau karena sempitnya waktu untuk berijtihad nah atau tidak tampak baginya dalil yang benar pada waktu itu nah yang intinya dalam kondisi dia tidak mampu untuk berijtihad ya dia boleh untuk taklid nah masya Allah taala jadi kalau orang jadi ulama yang mengatakan wajib taklid ya, kalau dia tidak taklid kalau seorang awam tidak taklid dosa kan begitu ulama yang mengatakan e, haram taklid Ya, kalau ada orang yang taklid berarti dia berdosa. Nah, tapi ini pendapat yang pertengahan, taklid itu boleh. Ya, boleh pada kondisi tertentu, kalau untuk orang awam boleh bagi dia untuk taklid. Dan mujtahid, seorang mujtahid atau orang yang mampu untuk berijtihad boleh juga baginya taklid kalau dalam kondisi dia tidak mampu untuk berijtihad, entah itu karena uh, waktu yang sempit ya atau karena tidak tampak baginya kebenaran di antara dalil-dalil yang ada dan seterusnya. Nah, ini uh, kesimpulan tentang uh, tentang hukum taklid. Ya. Nah, saya ambil dari kitab uh, An-Nahjul Aqwa fi, fi Arkanil Fatwa ya, yang ditulis oleh Al-Qadi Ahmad Sulaiman bin Yusuf. <coughs> nah, Al-Uraini. Nah, seorang qadi di Mamlakah al Arabia al, al Saudiyah ditakdim oleh uh, nah Syekh Saleh Al-Syekh rahimahullah taala hafizahullah taala dibikin pula uh, eh, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Ini kitab yang sangat bagus ya untuk dimiliki oleh seorang penuntut ilmu ya. Pembahasan tentang uh, tentang rukun-rukun fatwa dan yang terkait dengannya. Nah, tentang fatwa, Eh, mufti, tembus tentang taklid dan seterusnya. Nah, ini akhir dari pembahasan kita. Insya Allah Taala kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang tentang anwa'ut taklid, anwa'ut taklid, jenis-jenis taklid. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah beri taufik pada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dalam surganya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Nah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita semua untuk dimudahkan meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.